Jangan sampai kita menghadap Allah dengan tanda-tanda perbuatan dosa yang telah ditempelkan pada diri kita nanti pada hari kiamat. Nauzubillahi min Kita berlindung kepada Allah bahwa kita dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan diberikan tanda-tanda bahwa dia telah melakukan dosa ini dan dosa itu. Kita lanjutkan kajian dari sebelumnya. Aku qubatul Musawirin. Akibat perbuatan dosa bagi orang-orang yang menggambar atau melukis makhluk-makhluk hidup. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau membeli yaitu Anum Rukoh bantal yang dimana di dalamnya di bantah tersebut terdapat tasawir yaitu gambar-gambar falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-bab falam yadkhul ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat gambar tersebut maka beliau berdiri di pintu dan tidak mau masuk fa'arafat fi wajhi al-karahiyah dan Aisyah radhiyallahu taala anha melihat di wajah Nabi kebencian, tidak suka dengan adanya gambar tersebut. Fakultu. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Ya Rasulullah, atubu ila Allah wa ila rasulih madza aznabtu?" Faqala, "Ma balu hadhihi an-numruqah?" فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتصدها فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور وفي الرواية إن الذين يعملون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن البيت الذي فيه مثل هذه السور لا تدخله الملائكة قالت فما دخل حتى أخرجتها رواه البخاري ketika Aisyah radhiyallahu taala anha beliau membeli bantal yang terdapat gambar-gambar makhluk hidup lalu Rasulullah SAW ketika melihatnya beliau berdiri di pintu dan tidak mau masuk dan Aisyah tahu di, bawah, di wajah Rasulullah tanda ketidaksukaannya lalu kata Aisyah aku berkata ya Rasulullah aku bertobat <clears throat> kepada Allah dan kepada Rasulnya apa dosaku maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ma balu hadir apa bantal ini maksudnya bantal ini terdapat gambar-gambar di situ maka beliau mengatakan Aisyah berkata menjawab aku membelinya agar engkau duduk di atasnya lalu beliau sallallahu bersabda sesungguhnya orang-orang atau pemilik gambar-gambar ini dalam riwayat yaitu orang-orang yang melakukan gambar ini maka Allah Subhanahu wa taala yu'adzabuna yawmal qiyamah maka mereka akan diazab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka ahyu ma khalaqtum hidupkan apa yang telah kalian ciptakan dan sesungguhnya rumah yang terdapat di dalamnya seperti gambar-gambar ini maka tidak akan masuk malaikat ke dalamnya maka Aisyah mengatakan Nabi tidak masuk rumah sampai beliau mengeluarkan sampai Aisyah aku mengeluarkan gambar-gambar tersebut. Maka di sini menunjukkan ya orang-orang yang menggambar makhluk hidup nanti akan diada pada hari kiamat naudzubillah dan akan dikatakan kepada orang-orang yang menggambar makhluk hidup ahyu ma khalaqtum berikan nyawa hidupi apa yang telah engkau telah kalian ciptakan Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan bahwa di sini ada uh, ancaman bagi orang-orang yang menggambar dan juga ada ancaman bagi orang-orang yang menggunakan gambar tersebut. Dan ancaman yang paling kuat adalah bagi orang-orang yang menggambar. Karena karena apa? Li'anna waid إذا حصل li فهو حاصل لمستعملها لأنها لا تصنع إلا لتستعمل la tasna حجر mengatakan kenapa peringatan lebih keras diberikan kepada orang yang menggambar karena peringatan apabila berhasil bagi orang-orang yang menggambarnya maka itu juga akan berlaku berhasil juga kepada orang yang menggunakan gambar itu karena tidak mungkin dia menggambar gambar tersebut kecuali untuk dipakai. Adapun orang yang memakai ada yang kedua dan orang yang membuat adalah yang pertama karena dialah penyebabnya. Maka peringatan yang keras lebih berlaku kepada orang-orang yang menggambar termasuk juga kepada orang yang menggunakan gambar tersebut karena apabila di rumah terdapat gambar-gambar makhluk hidup, para malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dan bagi mereka yang menggambar, melukis makhluk-makhluk hidup, manusia atau hewan, maka nantinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kepada jemaah sekalian pendengar roja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita jangan menempelkan gambar-gambar makhluk hidup di rumah-rumah kita karena para malaikat tidak akan masuk ke dalamnya dan kalau kita sudah tahu yang demikian ya berarti ini kita uh, telah bermusyarakah bekerjasama dengan orang-orang yang menggambar ya sehingga jangan sampai kita nanti terazab dari kiamat karena kita menggunakan gambar-gambar tersebut naudzubillah. Adapun bagi yang melukis dan menggambar makhluk-makhluk hidup sudah pasti dengan nas di sini dikatakan yu'adzabuna yaumal qiyamah akan diazab nanti pada hari kiamat. Dan bagi orang yang di rumahnya ditaruh gambar-gambar makhluk hidup, manusia atau hewan, maka malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Makanya masuk dengan gambar as-surah hiya ras bahwa ilmu sudah nyata gambar adalah kepala maka kalau gambar sudah tidak ada kepalanya maka tidak masuk ke dalamnya atau gambar tidak ada wajahnya tidak masuk di dalamnya sehingga kalau memang ada gambar tutuplah wajahnya dan tentunya orang-orang melihat gambar melihat lukisan ya yang paling utama adalah dikarenakan persoalan yaitu wajahnya ya dan kebanyakan kaum muslimin menempel gambar-gambar di rumahnya, baik untuk keluarga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya hadis ini kita bisa uh, memahami dan bisa mengambil pelajaran besar bahwa siapa orang yang tidak ingin malaikat masuk ke dalamnya. Siapa yang orang tidak ingin malaikat menjaganya. Namun mereka akan terhalang dengan adanya gambar-gambar tersebut. Nauzubillah. Kemudian berikutnya adalah hukubatu man kadzaba fi hulumihi, yaitu orang yang berdusta tentang masalah mimpi. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man tahallama bi hulumin lam yarahu kulli fa'an yaqida baina sya'iratain wa lam yaf'al. Rawahu Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bermimpi atau menceritakan mimpi yang tidak dia lihat dalam mimpinya itu maka akan ditanggungkan kepadanya, akan dibebankan kepadanya untuk memintal antara dua rambut dan dia tidak akan bisa melakukannya. Ya. Kenapa dikatakan al-hulum? Ya, karena kalau dikatakan ar-ru'ya itu adalah pemimpi yang benar. Dikatakan hulum karena dia berdusta dalam mimpinya. Sementara kata alimam atau dari peringatan yang sangat keras bagi orang yang berdusta ketika dia sadar ya. Di mana orang yang berdusta ketika sadar bisa lebih parah ya, di, seperti orang berdusta atas persaksian pembunuhan atau orang yang mencuri itu lebih parah. Namun di sini disebutkan sebagai akibat bagi orang yang berdusta atas mimpi. Karena mimpi itu ya, adalah dari Allah Subhanahu wa taala kalau itu benar. Sebagaimana Nabi bersabda ar-ru'ya juz'un minan nubuwah bahwa mimpi itu bagian dari kenabian. Dan disebutkan oleh beliau oleh Imam Al-Qurtubi wa makar min ajza'i nubuwah fa huwa min min kibalillah ta'ala dan apa saja yang termasuk dari kenabian, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang berdusta ya dengan mimpinya, maka dia dikatakan ya bisa berdusta atas nama Allah. Hmm. Dan berdusta atas nama Allah itu merupakan dosa besar. Sebagaimana Allah berfirman wa yaqulu al-ashhadu haula alladziina kazzabu 'ala rabbihim Ya, dia mengatakan al-ashhadu haula alladziina kadzabu 'ala rabbihim yaitu mereka orang-orang yang berdusta atas Tuhan mereka. Maka orang yang misalkan dia berdusta bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian harus membuat ya lembaran-lembaran yang berisi tulisan-tulisan kemudian harus diedarkan Barang siapa mengedarkannya akan mendapatkan keutamaan begini dan begitu dan barang siapa yang tidak mengedarkannya maka dia akan mendapatkan ancaman dan ini buktinya dia telah dipecat dari pekerjaannya setelah dia tidak mengindahkan seruan tersebut. Ini buktinya dia telah diberikan atau ditimpakan penyakit yang sangat sangat parah yang sangat apa bahaya penyakitnya karena apa? Karena tidak mengindahkan seruan agar e, memperbanyak, mengkopi dan sebarkan kepada masyarakat. Dan ini sudah banyak beredar seperti itu. Maka barang siapa yang berdusta atas mimpi ini, maka nantinya akan dibebankan padanya untuk memintal dua rambut yang tidak mungkin itu dilakukannya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Jamrah ومعنى العبد an yaftula ihdahuma bil ukhra wa huwa bimma la yumkin adatan ya makna al-aqd baina sya'iratain yaitu memintal mengikat antara dua rambut adalah memintal satu dengan yang lainnya yang itu tidak mungkin untuk dilakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah uqubatu man istama ila qaumin wa hum lahu karihun. Akibat perbuatan dosa orang-orang yang mendengarkan ucapan satu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Artinya ada orang yang ingin ya melibatkan diri dari pembicaraan orang lain. Mendengarkan padahal mereka tidak suka dengan dia mendengarkannya. Apa akibat bagi orang ini nanti dari kiamat? Nabi saw bersabda bagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Wa man istama'a ila qaumin wahum lahu karihun au yafirna minhu subba fi udhunihi al-anuk yaumal qiyamah ya, rawahu al-Bukhari Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan satu kaum di mana dia tidak suka, mereka tidak suka kepada orang ini untuk mendengarkannya. Ya, atau mereka lari darinya, menghindar darinya. Subba fi al-anuk, maka akan ditimpakan padanya akan disiramkan ke telinganya yaitu al-anuk yaitu timah panas yaumal qiyamah pada hari kiamat naudzubillahi min dzalik ya dan banyak orang-orang sekarang karena ingin tahu apa yang dibicarakan oleh satu kaum ya kaum ini dua orang atau tiga orang mereka jarang membicarakan sesuatu mendengarkannya sementara mereka tidak suka ya maka ini akan ditimpakan atau disilin ke telinga mereka ke, telinganya yaitu timah panas nanti dari kiamat. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian berikutnya adalah ukubatu ghasibil ard. Ya. Sanksi akibat perbuatan dosa bagi orang-orang yang mau mengambil tanah orang lain. Ya. Kadang mengukur rumah Beda cuma 10 senti. Mereka tidak menghiraukannya. Diambillah hak orang lain. Ya, sementara dia bukan miliknya. Ya, beda setengah meter. Apalagi yang sampai sekian meter, sampai sekian puluh meter atau satu hektar dan lebih. Maka bagi orang seperti itu, Nabi SAW bersabda, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqih khusifa bihi yaumal qiyamah ila sabi ardin Rawahul Bukhari Barang siapa mengambil tanah ya bagian dari tanah yang bukan haknya maka dia akan ditenggelamkan dengan tanah tersebut pada hari kiamat sampai tujuh bumi kalau dalam riwayat yang lain dari dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu bila berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man dzalama minal ardi syai'an tuwiqahu min zami aradin." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa berbuat zalim ya terhadap tanah ya, yaitu mengambil bagian yang bukan haknya, maka akan dipikulkan kepadanya yaitu tujuh bumi. Subhanallah ya, akan dipikulkan ke dalamnya yaitu tujuh bumi al hafiz Ibn Hajar beliau mengatakan bahwa di dalam hadis ini ya terdapat larangan bagi seorang zalim atau kosok mengambil tanah orang lain. Ya, kebanyakan sekarang orang-orang mengukur tu rumah, mengukur tanahnya, kemudian diambil tanah orang lain, maka itu tidak boleh dan itu hukumnya haram. Nanti akan dibebankan, dipikulkan kepadanya tujuh bumi. Subhanallah ya akan dipikulkan kepadanya seberat tujuh bumi. Bagaimana disebutkan al hafid di antara maknanya dipikulkan di sini, ya pertama adalah akan dibebankan kepadanya, ya, yaitu apa yang telah dia berbuat zalim dari tanah di padang mahsyar wa yakunu qad fi unuqih la annahu tukun haqiqah yaitu mereka akan dipikulkan di lehernya ya. Kemudian makna yang kedua adalah annahu yu'aqab bil khasaf ila sami ardin. Dia akan diiqab yaitu ditenggelamkan sampai tujuh bumi. Naudzubillahi min dalik. Itulah bagi orang-orang yang suka mengambil tanah bukan miliknya. Bagaimana kalau satu jengkal saja akan begitu syai'an. Syai'an di sini bisa satu senti, bisa satu meter. Ya, makanya kalau mengukur setelah itu kepada di sebelahnya, maka kalau sudah berusaha untuk mengukur dengan setepat-tepatnya, kemudian lebih baik minta maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan sehingga tidak ada di situ mengambil hak orang lain dan orang lain tersebut bisa ridho seandainya terambilkan sedikit yang barangkali kita tidak mengerti. Ya, karena memang Nabi bersabda la hillu illa anti binafsihi. Tidak halal harta seorang kecuali dengan dengan kerelaannya. Dan sekarang ini orang sangat mudah untuk mengambil hak orang lain, untuk mengambil barang milik orang lain. Jangankan ya barang yang apa namanya yang tidak dipegang oleh pemiliknya, barang yang sudah di tangan pemiliknya, barang ada di rumah ya digedor pintunya dan dirampok, ya, ditodong orangnya. Nauzubillahi min dalik. Maka kita lihat di sini orang yang mengambil tanah orang yang mengukur barangkali dia melebihkan dari ukuran sebenarnya, maka dia akan dipikulkan nanti, dibebankan ke badannya tujuh bumi. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya aku betul ghadir yaumil qiyamah. Akibat perbuatan dosa bagi orang-orang berkhianat pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda innal ghadir yurfa' lahu liwa'un yaumal qiyamah yukalu hadha gudrati fulan bin fulan. Allahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya orang yang berkhianat akan diangkat padanya bendera pada hari kiamat, diberi tanda dan dikatakan inilah pengkhianatan fulan bin fulan. Ya, pengkhianatan fulan bin fulan. Orang yang berbuat dosa dari hari kiamat itu nanti akan ada tanda-tandanya bagi orang-orang yang berbuat dosa itu. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, ya, yu'raful mujrimuna bisimahum. Surat Ar-Rahman ayat yang ke-41. Yu'rafu al-mujrimuna bisimahum. Akan dikenal orang-orang yang berbuat dosa itu dengan tanda-tanda mereka. Orang berkhianat akan diberi bendera. Ini pengkhianatannya begini dan begini. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa setiap pengkhianatan yang dilakukan maka disebutkan pengkhianatan itu. Ya. Maka kita akan malu oleh karena itu barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya nanti di dunia dan akhirat. Nah di akhirat dari kiamat, maka kalau kita uh, selalu menjaga aib keburukan-keburukan saudara-saudara kita di dunia ini, maka insya Allah Allah akan menutupnya nanti di akhirat juga termasuk kejelekan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian berikutnya adalah akibatul dzil wajhain awal qiyamah. Akibat perbuatan dosa bagi orang-orang yang punya dua wajah. Maksudnya punya dua wajah, ya berbicara sama fulan beda berbicara sama si A beda si, sama si B beda ya, untuk keriduannya saja Nabi bersabda SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an tajidu min syirar الناس يوم القيامة ya'ti haula bi الوجهين wa haula bi بوجهين rawahu al bukhari wa muslim engkau akan mendapatkan orang yang paling jelek pada hari kiamat di sisi Allah adalah zal wajhain, orang yang punya dua wajah. Siapakah dia? Yaitu orang yang datang kepada mereka dengan wajah satu, datang kepada yang lain dengan wajah yang lain. Ibnu Hajar mengatakan menukil perkataan Al-Qurtubi, "Innama dzul wajhain syarrun nas li'anna halahu halal munafiq Sesungguhnya orang yang punya wajah disebut orang yang paling jelek karena keadaannya seperti orang munafik. Imam Nawawi mengatakan, "Huwallazi ya'ti kulla taifa bima yardiha." Ialah yang datang ya, yaitu kepada setiap orang dengan apa yang disukainya. Fayadhar laha annahu minha wa mukhalif lididhiha. Dan menyebutkan ya, menampakkan kepadanya bahwa dia darinya dan menyelisihi kepada yang lain. Ini perbuatan orang munafik dan ini merupakan penipuan. Ya. Dan uh, al Al-Qurtubi mengatakan bahwa dia membawa kedustaan ya, madkhal lil fasad bainan nas dengan tujuan untuk merusak di antara manusia. Ya, jadi seperti orang yang namam, orang yang ngadu domba, maka di sini mengatakan berbeda, di sana mengatakan berbeda dalam rangka untuk merusak manusia. Dan orang seperti ini ya mendapatkan eh, dosa-dosa uh, yang akan dialami juga di alam kubur. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir, bala innahu kabir." Amma ahaduhuma fakana la yastabi' min al-bawl wa amal fakana yamshi min namimah. Maka orang yang seperti ini ya akan mengalami juga sisa kubur. Dan orang seperti ini juga akan mengalami nanti orang yang punya dua wajah. Di mana di kelompok di satu di si A ngomongnya beda, di si B ngomongnya beda. Agar apa? Agar membuat kerusakan di antara mereka. naudzubillah Naudzubillah min dalik. Dan banyak sekarang orang-orang yang suka berbuat seperti itu. Memiliki dua wajah. Bahkan tidak hanya dua wajah, banyak wajah. Seperti bunglon. Dalam rangka untuk mengadakan kerusakan-kerusakan di permukaan bumi ini untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Dia harus berdusta ke sana kemari, bicaranya begini, bicaranya begitu. Sehingga ketika orang sudah berantem dan dia memiliki kepentingan, dia bersorak-sorai. Naudzubillah min dalik. Maka orang ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tajidu min syirarin nas yaumal qiyamah indallah dal wajhin alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin engkau akan mendapatkan orang yang paling jelek dari kiamat nanti di sisi Allah orang yang punya dua wajah di mana orang tersebut datang kepada mereka dengan wajah yang lain datang kepada yang lainnya dengan wajah yang lain pula naudzubillah min dzalik Kemudian berikutnya adalah akibat perbuatan dosa bagi orang-orang yang suka minta-minta padahal dia punya sesuatu yang mencukupinya. Uqubatu man sa'al walahu mayugni. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an man sa'ala wa lahu ma yughnihi ja'at mas'alatuhu yawm qiyamah qudushan aw khumushan aw quduhan fi wajhihi qila ya Rasulullah wa ma yughnih qala khamsuna dirhaman aw qimatuha min adh-dhahab rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wat Tirmidzi was Sahih al Albani Barang siapa yang minta sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka akan datang ya apa yang dia minta tadi pada kiamat seperti apa kudusan humusan au kuduhan filajai cakaran ini maknanya hampir sama semua jatuh cakaran cakaran di mukanya kemudian Rasulullah ditanya ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan sesuatu yang mencukupi dia beliau mengatakan 50 dirham atau yang senilai dengan emas. Maka orang yang memiliki sesuatu yang mencukupi, dia sebutkan 50 dirham. Ya. Maka dia sudah dia katakan mencukupi, kemudian minta-minta. Ya. Maka itu akan menjadi cakaran di mukanya nanti dari kiamat. Na'udzubillahi min dalik. Ya, oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah dari tanda-tanda dosa-dosa yang akan didampakkan pada hari kiamat nanti dan kita setiap orang mesti punya dosa ulu bani adam khata wa khairu al khata'in tawwabun setiap orang pasti punya dosa yang paling baik adalah orang yang mau bertobat dari orang punya dosa tersebut dan kita selalu mencoba dan berusaha untuk menyimpan aib orang lain ya sehingga nantinya Allah menutup aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Kemudian ini yang barangkali jarang kita dengar yaitu ukubatul busok tijahul kib tijahul kiblah yaitu akibat perbuatan dosa berupa meludah ke arah kiblat. Perhatikan di sini jarang barangkali kita dengarkan. Dari Zaid bin Yaman marfu'an dari Zaid bin Yaman secara marfu ya man tafala tijahal kiblah ja'a yaumal qiyamah wa tafluhu baina ainaihi rawahu Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah barang siapa yang meludah ke arah kiblat maka nanti pada hari kiamat dia datang sementara ludahnya berada di di mukanya baina ainai ya di depan kedua matanya dan ini punya syahid dari Abdullah bin Umar secara marfu pula yaji'u sahibun nakhama bil qibla yaumil qiyamah wa hiya fi wajhihi yaitu akan datang orang yang meludah tadi pada hari kiamat, meludah ke arah kiblat ya pada hari kiamat wa yafi dan dia ludahnya itu berada di di mukanya. Itu tanda-tanda bagi orang-orang yang meludah ini menunjukkan bahwa disebutkan akibat dari perbuatan ini menunjukkan haramnya. Bagaimana Al-Imam As-Sun'ani mengatakan, "Wa hadis dalalah ala tahrimil busaq ila al-qiblah mutlaqan." سواء ذلك في المسجد أو في غيره وعلى المصلي وغيره ya. maka hadis ini menunjukkan haramnya meludah ke arah kiblat secara mutlak apakah itu di masjid atau di selain masjid bagi orang yang sholat atau selainnya ya. dan al-Imam al Bani Al-Albani belum mengatakan waqad zaman Nawawi bil man'i fi kulli halatin dakhil as-salah wa kharijaha wa fil masjid aw Dan An-Nawawi menegaskan larangan tersebut haramnya merudah ke arah kiblat dalam dalam segala keadaan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, di dalam masjid atau di luar masjid. Karena terkadang di dinding masjid itu ya ada pintu yang dekat dengan mihrab, ya pintu jendela, kemudian mereka meludah mengarah kepada kiblat maka ini adalah larangan karena nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan uh, ludahnya di mukanya naudzubillah min dalik mudah-mudahan kita bisa memperhatikan ini karena terkadang kita tidak memperhatikan ya bukan hanya meludah ke arah kiblat tapi meludah sembarangan ludah yang kental sehingga ketika orang melihatnya jijik dan ini justru menambah dosa lagi karena apa karena ini yuzi al akhirin yaitu menyakiti orang lain karena orang lain jijik maka kalau meludah jangan meludah ke arah kiblat ya kemudian habis meludah digosok-gosok dengan kakinya atau di tempat-tempat yang memang terhalang dari pandangan manusia sehingga manusia tidak merasa jijik ketika melihatnya ya dalam karena dalam Islam itu apa saja yang membahayakan orang lain yang mengganggu orang lain itu adalah hukumnya terlarang la doror wala diror ya, tidak ada dalam Islam tidak boleh sesuatu yang membahayakan, termasuk juga yang menjijikkan dan membuat orang terganggu. Yang membuat orang orang terganggu. Subhanallah, begitu indahnya agama kita, mengganggu orang sekecil apapun itu merupakan larangan. Mengganggu orang apapun bentuknya itu merupakan larangan. Sehingga kita tidak boleh mengganggu orang. Dan seperti ini orang yang meludah dengan ludah yang kental dan menjijikkan seperti ingus ya, lalu diludahkan sembarangan, orang melihat jijik ini akan menyebabkan dosa baginya. Subhanallah, begitu indahnya agama kita menjaga banyak hal yang berkaitan hubungan satu dengan yang lainnya, ya, hartanya, darahnya, harga dirinya, itu semua dijaga di dalam Islam. kullul muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu muslim setiap muslim dengan yang lainnya haram yaitu darah, harta dan harga dirinya. Dan terakhir adalah bagaimana akibat uqubatu akhir akhir riba, orang yang makan harta riba nanti pada hari kiamat. Allah berfirman, "Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatu syaitan minal mas." Orang yang makan harta riba nanti dari kiamat tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan syaitan Cempoyongan seperti orang yang mabuk. Ibnu Katsir mengatakan la yakumun min kuburihim yaumil qiyamah illa yakumul masruq illa kama yakumul masru hala surhi wa tahabatu syaitan lah wa dzalika annahu yakumu qiyaman munkara ya, kata Ibnu Katsir mereka tidak akan berdiri setelah dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat kecuali seperti orang yang kesurupan seton ya yang demikian itu adalah dia berdiri kiaman mungkaron yaitu berdiri dalam berdiri yang berdiri yang yang imungkar ya, dalam pengertian dia uh, berdiri yang tidak dia sukai berjalan seperti orang yang mabok seperti orang yang kesurupan setan dan Ibnu Abbas mengatakan Abilur riba yub'as yaumal qiyamah majnunan orang yang makan harta riba akan dibangkitkan pada kiamat seperti orang gila. Na'udzubillahi min oleh karena itu, wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita dan sebelum penyesalan terjadi pada kita dan semasih Allah menerima tobat kita. Inna inna Allah yaqbalu al 'abdi ma lam yugharzir. Rawahu Muslim. Allah menerima tobat hamba sebelum selama nyawanya belum sampai di kerongkongannya Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memperhatikan perbuatan-perbuatan dosa ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita karena kita mau menjaga Allah dan nantinya juga tidak hanya di sini di dunia tapi di akhirat semoga kita mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala sehingga terlindungi dari penampakan-penampakan dosa-dosa yang kita lakukan di dunia karena akan ditampakkan oleh Allah ya yu'raful mujrimuna bisimahum akan dinampakkan akan kelihatan akan dikenal orang-orang yang berbuat dosa dengan tanda-tanda yang ada pada mereka demikian terus selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ah Umar hafizahullah taala tafadhol Nah Ustaz Jazakumullahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di sore hari ini Ustaz dan selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab untuk para pendengar semua dari materi yang telah antum sampaikan akan tapi kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz. Nah, baik para pendengar semua untuk Anda yang ingin bertanya lebih jauh dari materi yang telah disampaikan oleh Al Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri Al Syafirullah taala dari akibat pelaku dosa yang akan diterima pada hari kiamat, kita akan jeda terlebih dahulu dan setelah jeda berikut ini Anda bisa bertanya di layanan telepon kami di 0218236543 ataupun melalui pertanyaan yang bisa Anda ajukan melalui pesan singkat di 0819896543 dan selanjutnya kami akan jeda terlebih dahulu. Al-Qur'an Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai Roja Radio Dakwah Alusunnah Wal Jamaah نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pendengar semua sudah kita simak bersama satu kajian ilmiah yang telah dibahas dan dipaparkan oleh al Abu Abdurrahman Mahfud Umar LC Afirallahu Ta'ala dari pembahasan Tazkiyatun Nufus yang memasuki pembahasan tentang akibat pelaku dosa yang akan diterima pada hari kiamat dan untuk yang pertama Ustaz kami akan angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Nah, Baik Ustaz. Untuk yang pertama Ustaz Itu kena tentang masalah hukum foto Dimana ditanyakan oleh beberapa penanya melalui pesan singkat uh, Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimanakah hukumnya dengan orang-orang yang memasang foto di masjid berupa gambar-gambar foto para wali atau para habaib atau para kiai dan sebagian di antara mereka meyakini bahwasanya foto-foto tersebut bisa mengusir setan yang masuk ke dalam tempat yang ada foto habaibnya ataupun foto-foto dari para wali songo tersebut. Bagaimanakah hukumnya dan mohon dijelaskan. Silakan Ustaz. Iya. Tentunya ketika seseorang mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan ya fadilah keutamaan dari sesuatu lebih-lebih keutamaan ini jika berkaitan dengan perkara yang goib maka tentunya harus mendatangkan dalil ya dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengatakan bahwa ini manfaatnya akan begini kalau ada gambar ini akan mengusir ini maka tentunya harus membawa dalil apalagi ada dalil yang memang bertentangan dengan itu ya فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم sebaik-baik perkataanlah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapapun yang berkata siapapun yang mengatakan tentunya kita sebagai orang beriman tidak akan mendahului firman Allah dan Rasulnya karena kita orang beriman tahu Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Para imam mereka orang imam-imam besar, mujtahid mutlak, panutan-panutan kita yang kita dengarkan fatwanya seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, imam besar, beliau mengatakan, Iza sahal hadis, bahwa madhabi, kalau ada hadis yang sahih itu pendapat saya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan hadis? Maka beliau katakan kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis, ketahuilah bahwa akalku telah hilang. Dan jangan perhatikan, ambil hadis yang sahih sih makna. Oleh karena itu, kepada semua yang mendengarkan siaran ini, semoga Allah SWT menjaga diri kita. Tentunya siapa yang lebih baik dari Nabi? Siapa yang lebih takwa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah orang yang mengaku lebih baik dari Nabi? Adakah orang yang mengaku lebih takwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah orang yang mengaku perkataannya lebih dipegang dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah orang yang mengaku lebih lebih benar perkataannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara beliau merupakan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini merupakan manhaj dalam Islam, merupakan akidah kita bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Dan bagi orang beriman tentunya banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita harus mengambil apa yang disabdakan Nabi SAW. Inna makana qawla al-mu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi liyakum bainahum an yakulu sami'na wa ta'na. Perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, ucapannya kami mendengar dan kami taat dan tidak boleh memilih yang lain maka nali mukminin wala wala mu'minatin idza qadallah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim tidak pantas bagi orang beriman laki atau perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan perkara memilih yang lainnya aku gak suka ini aku suka yang ini kalau bisa mengusir setan dari mana tentunya kita harus dengan dalil bahkan ketika kita mengatakan janganlah meludah ke arah kiblat coba apa ininya ya, meludah sampai-sampai di sini sebutkan karena ada dalil ya, tentang ludah kita bicarakan kita angkat tentang ludah kita bicarakan bahkan itu dikatakan dosa besar di sini karena ada ada ancamannya karena di dalam kitab Al-Kabar Al-Zahabi dan yang lain ya diantara dikatakan dosa itu besar apabila mengandung ancaman dari kiamat ancaman alam kubur dan lain sebagainya. Tentunya ini uh, merupakan manhaj kita dalam apa saja sehingga kita tidak boleh uh, mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang antum berikan dan untuk pertanyaan kedua dari pesan singkat Ustaz. Ustaz tolong dijelaskan kembali tadi di mana antum menjelaskan tentang larangan memasang atau meletakkan gambar bernyawa di dalam rumah. Apakah itu sebatas gambar yang dibuat ataukah juga eh, selain itu seperti foto-foto keluarga ataupun yang lainnya apakah hal tersebut dilarang memajang foto-foto di dalam rumah yaitu foto-foto keluarga lalu apakah juga dilarang jika seandainya foto-foto keluarga tersebut disimpan dalam album dan tidak dipajang silakan Ustaz uh, eh, dalam masalah atas wir, ya maka orang yang dilaknat oleh Allah, ya Allah al-musawwir, Allah melaknat orang menggambar, maka ulama di sini berbeda pendapat, ya. Al-musawwir, ya, itu dikatakan halah menggambar dengan tangannya. Adapun dengan foto-foto, maka tidak masuk ke dalamnya dalam pengertian orang yang menggambar tadi. Namun hasilnya tetap sama. Hasil dari gambar. Tapi orang yang menggambar itu dikatakan beda. Sehingga uh, orang yang memfoto sebagai ulama membolehkan ya dengan dengan foto itu ya karena itu bukan bukan gambar karena itu dengan alat ya adapun ketika dipajang ya itulah bentuk gambar sehingga hasil dari foto maupun dari tangan ya adalah sama karena asurah ya ras yang masuk dengan surah gambar kepala bukankah foto juga kepala oleh karena itu ya hendaklah kita menghindarkannya. Adapun orang yang menggambar, karena di sini ada dua, orang yang menggambar dan orang yang menggunakan gambar di dalam rumah. Nah, orang yang menggambar dimaksud yang mendapatkan ancaman di sini adalah orang-orang yang melukis, orang-orang yang menggambar dengan tangannya. Adapun adapun foto, ya sebagian ulama tidak mengatakan karena itu alat. Ya, maka seperti dengan sama dengan cermin. Kita bercermin juga ada gambar cermin kita di situ. Ya, dan juga dengan gambar-gambar di film maka itu juga kurang lebih sama. Maka di sini uh, apa namanya? kita hindarkan dari menempel gambar-gambar ya apapun bentuknya dalam rumah sehingga tidak masuk malaikat ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Allah. Nah, dengan bagaimana dengan gambar foto yang disimpan apakah ini diperbolehkan Ustaz? Allah alam bisawab ya. Kita tanyakan kepada yang lain. Nah, Ustaz. Nah. Berikutnya kembali akan kami angkat dari pertanyaan pesan singkat yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Ustadz, suami saya sekali, sesekali meludah di jalan ketika sedang menyetir kendaraan. Sekarang saya sudah mengetahui apakah kita boleh meludah di got walaupun di tempat umum ataukah tetap mm, bersembunyi atau dengan cukup dengan tisu saja? Silakan Ustaz. Iya. Yang penting hindarkan dari mengganggu orang lain karena secara umum ya mengganggu orang lain itu adalah merupakan perbuatan yang terlarang dalam agama kita ya. Karena uh, termasuk di dalam sabda Nabi SAW uh, eh, al-iman bid'un wa syu'bah afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq ya. bahwa iman itu ada 70 cabang 68 atau 70 cabang yang paling utama ucapan la ilaha illallah yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan ya. al adza kullu ma yu'zi ya, semua al adza maknanya kullu ma yu'zi semua yang yang menyakitkan nah. yang ketika ludah di jalan orang melihat jijik ya itu juga menyakitkan maka kita usahakan apapun dengan cara apapun yang penting tidak sampai mengganggu orang lain. Demikianlah. Allah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz untuk selanjutnya kembali kita akan angkat pertanyaan dari telepon Ustaz. Iya. Yang pertama dari eh, pendengar kita yaitu Umu Adam di Pernas Kalender. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Barakallahu fiik Ustaz. Fiki barakallah. Eh, mau tanya Ustaz mengenai bunga yang di bank Ustaz Uh, saya kan ada di bank konvensional itu ya. kira-kira bunganya sekitar delapan ribu Ustaz. Ya. Tapi kan kena biaya administrasi sepuluh ribu. Ya. Eh, berarti kan saya nggak makan bunganya Ustaz ya. Itu gimana Ustaz sebaiknya? Saya tutup atau saya teruskan? Terima kasih. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya Allah alam karena kita uh, ketika menggunakan jasanya ya karena dengan jasanya Eh, barang kita terlindung di situ karena juga terkadang orang harus menggunakan jasa itu ya e, tidak bisa dihindari maka jangan sampai untuk menjaga barang-barang kita yang baik itu dengan yang tidak baik ya. karena e, apa namanya e, bunga ya wadaru rumah baqiya minar riba tinggalkan suruh tinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala wadaru ma baqiya minar riba suruh tinggalkan Ya, karena kita pakai orang yang mau makan harta riba tidak hanya makan saja. Berarti kalau di, di, di, dipakai untuk pakaian, untuk beli rumah kan nggak pakai untuk untuk dimakan. Apakah nggak masuk? Ya masuk. Masuk di dalamnya. Tidak hanya untuk dimakan saja. Ya, termasuk juga untuk memelihara uang kita ya membayar itu. Maka dengan dalil tersebut wadaru rumah baqiya tinggalkan wadaru rumah baqiya menerima semuanya tinggalkan dan apa susahnya bagi kita untuk menjaga yang yang yang baik ya dengan yang baik pula dan jangan sampai dikotor dengan yang tidak baik tersebut. Allah a'lam. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya Ustaz kami akan angkat kembali pertanyaan dari telepon yang kedua dengan Abu Rido di Utan Kayu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ana mau nanya kalau mengenai boneka itu hukumnya gimana Ustaz? Iya. Karena kelas boneka sekarang kan bentuknya mirip mirip binatang, mirip apa gitu. Iya. Itu kira-kira kalau itu gimana hukumnya Ustaz? Nah. Iya. Ya, cukup memberi doa. Cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Memang yang lebih selamat ya tidak menyerupai itu namun para ulama ya karena itu dipakai untuk permainan anak-anak ya maka itu di termasuk yang diperbolehkan ya fatwa para ulama karena itu jadikan permainan anak-anak maka itu termasuk yang diperbolehkan ya namun tentunya kalau kita naruh boneka pajangan kita maka itu dihindarkan ya kecuali untuk permainan anak-anak di mana dibanting-banting dibawa di sana kemari itu gak ada masalah ya sebagai sebagaimana fatwa para ulama Allah alam Ya. Nah, Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Baik, nah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz saya mau tanya, saya berdagang membuat uh, bangunan, lalu ada tanah untuk ada tanah itu tanah kosong milik perum, perumnas eh, lalu saya manfaatkan untuk berdagang apakah perbuatan saya terancam dari hadis yang tadi Pak Ustadz sampaikan dari Tony di Depok silakan Ustadz Masya Allah Barakallahu Fik semoga Zadakallah Hirsan Allah menambahkan semangat untuk senantiasa kita memperhatikan perkara-perkara yang berkaitan dengan uh, pribadi kita bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu juga tidak benar meskipun tidak masuk kepada hadis yang tadi. Karena kalau tadi iman dan benar al-ardi syai'an bi haqqi, orang mengambil bagian dari tanah bukan haknya. Kalau ini hanya sekedar pakai. Namun tentu tetap juga salah karena harus izin, ya harus izin kepada yang memilikinya. Karena Nabi mengatakan la yahillu ma lumri'in illa amti binafsihi rawahu Ahmad. Tidak halal harta seseorang sehingga dia sehingga apa sehingga Eh, dengan kerelaan yang memilikinya. Ya, maka minta izinlah. Dan insya Allah kalau memang itu dimanfaatkan, mudah-mudahan diberikan izin dan diberikan kemudahan. Namun kalau tidak diizinkan, tentu tidak boleh. Karena dia tidak ridho. Demikian Allah. Nah, Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz dari pesan singkat kembali Ustaz. Nah, iya. uh, mungkin ada sedikit kesalahpahaman dari uh, sebagian pendengar kita tentang masalah hukum foto. Di sini ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Ustaz bagaimana boleh tidak seandainya menyaksikan TV streaming ataupun siaran langsung di televisi ya. yang direkam lalu disimpan dan juga sebagaimana di dalam rumah-rumah banyak televisi yang disetel dan ada gambar makhluk hidupnya, apakah ini juga termasuk yang disebutkan tadi oleh Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, tidak, tidak termasuk di dalamnya karena makanya di sini ya para ulama at-taswir itu menggambar dengan tangan ya. Dan kemudian ada pun dengan alat itu beda pendapat antara mereka ya dan ulama kibar seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman beliau tidak seperti itu ya dan juga ulama-ulama yang lain ya untuk masalah TV sama halnya dengan kita bercermin apa bedanya dengan orang bercermin apakah ada larangan bercermin ya bahkan juga di masa Nabi juga ada cermin bercermin ya maka uh, gambar yang ada di cermin adalah badan kita badan yang ada di orang misalkan melihat badannya badan orang lain di balik kaca apakah itu bedanya itu beda dengan menggambar maka tidak seperti itu ya demikianlah Omar. Nah, Baik Ustaz, kembali dari pertanyaan pesan singkat, bagaimanakah hukumnya Ustaz tentang uh, foto yang ditempel di KTP ataupun ID card di salah satu kartu identitas pada karyawan atau karyawati? Silakan Ustaz. Ya, itu uh, eh, mimbabid darurah ya. Tidak tidak mengapa dalam masalah itu sebagaimana fatwa para ulama juga ya bisa juga lihat fatwa Syekh Muhammad bin Sulaiman dan yang lain ya maka itu boleh tidak ada masalah demikian Allah karena nggak mungkin orang menghindari itu Iya, nah Ustaz. Baik Ustaz, selanjutnya kita akan angkat kembali dari pertanyaan melalui telepon Ustaz dengan pendengar kita di Sumatera Selatan dengan Pak Bahar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, silakan Pak. Ini mau nanya bagaimana hukum membaca Al-Fatih belakang Imam Salam Yaha. Ah iya. Iya cukup pak. Iya jazakumullah khairan. Waalaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya. ya ini panjang ya. Bisa dibuka dalam tafsir Mukasir, buku dimanya itu ulama ada tiga pendapat. Yang pertama ada mengatakan makmum harus baca meskipun imam itu salat jahar atau salat sir, mutlak baca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu baca apakah itu sir atau jahar. Yang ketiga, ya kalau sir baca, kalau jahar diam, ya. Maka eh, saya mengambil pendapat yang ketiga, Allah alam bisawab dengan dengan dalil gimana? Pertama, memang betul la solat Nabi bersabda la solat di lam yaqra bi Fatihatil Kitab, nggak sah salah seorang yang tidak baca Al-Fatihah. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa idza Al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkan, diam dan dengarkan, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian. Nabi bersabda, "Innama al imam liyutama bihi, fa idza kabbara fakabiru wa idza qara'a situ. Imam dijadikan untuk diikuti. Ketika dia takbir maka bertakbirlah, ketika dia membaca maka diamlah. Ya. Maka di sini ketika sholat jahar kita ya, mendengarnya, mendengarkannya. Ketika sir kita membacanya. Namun Syabin Bas ya beliau beberapa berpendapat membaca, ya dengan dalil bahwa pernah ada e, seorang sahabat yang membaca di belakang Nabi ketika Nabi membaca maka ditanya apa yang kau baca Al-Fatihah ya dia katakan ya tidak boleh kecuali Al-Fatihah. Allah alam dengan derajat hadis tersebut ya untuk kemudian dijadikan ini sebagai taksis dari dari am ya dari amnya ayat atau hadis yang mengatakan wa idza qara'a fasitu. Kalau, kalau Nabi membaca maka diamlah itu umum ya dan ini khos ya ini mukhassisnya ini khusus khusus Al-Fatihah maka tidak boleh. Allah alam itu itulah perbedaan para ulama ya dan saya belum memahami derajat hadis ini sehingga saya berpegang kepada keumuman yaitu wa idza qara'a situ Nabi bersabda apabila baca maka diamlah dan keumuman dalil Quran baik fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun apabila uh, Quran dibacakan maka dengarkan semoga kalian mendapatkan rahmat Allah wa alam Nah, nah, Baik Ustaz, selanjutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon dengan Umur Rizky di Cikarang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Umur. Barakallah Ustaz. Ustaz. Iya, Wafiki barakallah. Ustaz, Alvan ini kan anak tinggal di perumahan. Terus kan sekarang ini banyak tetangga yang pada ngebangun gitu kan tadi kalau beli perumahan tipe seandainya gini ya tipe yang beli ukuran tanah luasnya 60 meter, tapi kan di depannya ada got sama tempat buat taman sedikit gitu. Tapi sekarang itu udah pada dibangun sampai maju-maju ke depan deket jalanan pres gitu, gimana ya Ustadz hukumnya? Syukran, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya tentunya juga e, kalau sampai mengambil hak orang lain itu tidak boleh. Kalau memang sampai ke depan itu haknya dan memang begitu peraturannya nggak ada masalah. Tapi meskipun haknya, kalau memang bukan peraturannya bukan begitu, misalkan peraturannya di depan harus ada untuk taman begini, maka dan dia di awal ketika beli sepakat untuk begitu, ya ini ini tapi jarang ya orang mau perhatikan ya, maka tentunya kita harus perhatikan apa namanya menjadi kesepakatan kita sebelumnya karena Nabi mengatakan al-mu'minun ala syurutihim. Orang beriman diikat dengan syarat-syarat sudah disepakati bersama. Selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Maka tentunya barangkali disisakan tanah untuk keperluan-keperluan taman dan lain sebagainya atau bisa disesati ya yang penting ter apa tujuan tercapai adanya taman meskipun dipenuhi ya karena memang asalkan uh, tujuannya tadi tercapai ya sehingga tidak melanggar kesepakatan maka tidak mengapa. Ya, jadi meskipun punya sendiri kalau memang sudah menjadi peraturan dan kesepakatan sebelumnya dan itu tidak melanggar syar'i maka harus dijaga pula oleh oleh kita. Demikian, Pak. Iya, dalam Ustaz. Baik, Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari telepon kembali dari pendengar kita di Cibarusa dengan Umu Lubna. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Umu. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Afan Ustaz Kita kan anak suka ke PS Ustaz ya kalau yeah. kita download kayak bola terus game-game lainnya tuh gimana? Soalnya kan itu ada semacam makhluk bernyawa ya Ustaz. yeah. Gambarnya gitu Ustaz. Iya cukup umur. Eh, Biasa gila heran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oh, alam kalau untuk permain begitu ya. Eh, akhirnya banyak ulama membolehkan dalam masalah ini itu permainan. Ya, Allah alam. Biasanya yang digambar untuk ditempel-tempel itu yang apa namanya digantung ya itu kebanyakan ditakzim untuk mengagungkan atau untuk mengenang orang sudah meninggal dan sebagainya itu tidak masuk malaikat ke dalamnya Allah alam coba nanti supaya lebih mukni lebih mantap jawabannya bisa ditanya kepada Ustaz yang lain Allah alam nah Ustaz. baik Ustaz kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita halo Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bapak mohon sebelum dilanjutkan untuk bertanya, radionya mohon dikecilkan suaranya Pak. Oh iya iya iya, ya Pak. Jaya ini Pak Mat nih lagi di jalan tol nih, jalan tol Tangerang. Iya, silakan Pak. Uh, mau bertanya nih ke Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Pak Mat. Ya. Pak Ustadz saya mau bertanya, ini kan tadi <clears throat> uh, tentang hak katanya ya saya punya tetangga ini Pak betul juga itu ya memang uh, orang membangun apa namanya uh, kandang kandang kambing Pak tapi persis di depan rumah saya sekali emang sih betul di depan eh di tanah di tanahnya gitu tapi itu cuma kehalangan jalan sedikit aja gitu tapi itu seluruh yang tetangga itu kebauan itu kebauan kandang kambing itu Iya. Seluruh tetangga yang di seberangnya itu Pak Ustadz. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, ya. aja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya semua yang sifatnya mengganggu itu dilarang. Bahkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min." Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi lam ya lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Hadisnya sahih Ibnu Salbani. Demi Allah enggak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya Nabi, siapakah mereka ya Rasulullah? Yaitu orang yang tetangganya nggak pernah aman dengan gangguannya. Nah, kalau memang itu mengganggu, maka tentunya ini tidak boleh. Apa saja, umum sifatnya. Apa saja ya yang sifatnya itu mengganggu tetangga, maka itu tidak boleh. Bahkan seandainya itu bacaan Al-Qur'an keras, mengganggu tetangganya yang sakit, mengganggu orang, ya, yang sedang sholat mengganggu orang baca Quran, itu juga tidak tidak boleh. Maka semua yang sifatnya mengganggu itu tidak tidak boleh. Namun ya kalau memang ada orang misalkan dengan dakwah terganggu itu biasa, ya tidak tidak berlaku. Karena sebagian orang dengan dakwah terganggu ya tentunya ini uh, diperhatikan ya. Baik, Umar, terpotong. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, untuk pertanyaan terakhir Ustaz dari pesan singkat ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz mohon uh, dijelaskan anda punya pertanyaan Ustadz di mana anak laki-laki Anda mau menikah dengan wanita ahli kitab Lalu siapakah yang akan menjadi wali bagi wanita tersebut Karena seluruh keluarganya adalah non-muslim dan berada di luar negeri Dari hamba Allah di Bogor Silakan Ustadz Iya, ya itu boleh ya menikahi ahli kitab ya Bagaimana juga makanan mereka juga halal bagi kita maka yang jadi wali kalau emang yang lain dari bapaknya, kakaknya, pamannya semuanya nasoro ya yang jadi jadi wali lah oleh hakim ya jadi wali hakim ya. namun tentunya uh, wanita tersebut hendaklah ya diajak kepada agama kita agama Islam karena nanti akan menjadi ibu dari anak-anaknya al ummu madrasatun li auladiha ya pepatah mengatakan ibu itu merupakan madrasah sekolahan bagi anak-anaknya. Sehingga bagaimana kita mau mendidikkan, menyerahkan pendidikan anak-anak kita kepada orang yang tidak seakidah. Ya. Oleh karena itu, ya masih banyak ya, wanita-wanita ya, yang muslimah, yang masih banyak yang baik-baik, tentunya harus diperhatikan. Namun, tidak menutup kemungkinan karena sudah ada rasa senang dan cocok. Ya. Namun tentunya, si suami harus berupaya untuk bisa mengislamkan orang tersebut dan hukum asalnya untuk menikahi wanita ahlul kitab adalah boleh sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.